Tokannya seseorang jadi ahli sholat, ahli jihad, ahli sodako, dan lain-lain. Sehingga layak masuk surga di pintu-pintu masing-masing. Nah, dia dikatakan sebagai ahli sholat ketika dia dikenal dengan banyak sholatnya dan bagus sholatnya. Ini meliputi sholat yang fardu dan yang sunnah-sunnah. Itu nampak ya. Akhirnya kelihatan begitu semangat laki-laki berjamaah di masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikenal sholatnya yang kedua dikenal khusyuknya rukun-rukun yang syarat, yang wajib, yang sunnah dikerjakan semuanya sallu kama ra'aitumuni usalli kata Rasulullah kamu mengerjakan sholat sebagaimana menyaksikan aku sholat ditambah dengan yang sunnah-sunnah dikenal, dikerjakan betul sunnah-sunnahnya yang rawatibnya, obliyahnya, ba'diyahnya, buhanya, jamu mulailnya, witirnya, dan yang lain-lain dari yang sunnah-sunnah tadi barakallah. Dikenal. Sehingga dia dikatakan sebagai ahli sholat. Ahli puasa juga begitu. Yang fardu yang sunnah. Dikenal, yang fardu jelas. Yang sunnah dikenal. Seninnya, Kamisnya, Arafahnya, Asurahnya, Ayabul Fid, atau Dawud, atau semisalnya dari sunnah sunnah puasa. Dia masuk, dikenal dengan Wah kata yang lain-lainnya para pelaku. Ingat sesuai dengan sunnah Rasul. Baik yang fardu ataupun yang sunnah. Dia kathiru salat atau kathiru siang, atau kathiru sadaqah atau kathiru jihad. Banyak, sering. para pelan. Sehingga mungkin bagi seseorang yang ikhwan merasakan semua amal tadi. Ahli sholat, plus ahli sodakoh, plus ahli puasa, plus ahli haji, plus ahli yang lainnya ya Semuanya bisa warahmatullahi tergantung amalnya kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. ما شاء الله Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan pasangan kita apabila dipandang orang lain dinilai nggak cantik atau nggak tampan, kulitnya hitam dan sebagainya. Yang buruk. Namun termasuk yang masuk dalam surga. Apakah visi kita berubah di surga nanti? Jawabannya nah. Seperti yang disebutkan dalam keterangan Dewa tadi, semuanya akan akan berubah menjadi indah. Fisiknya, fisiknya kita semua. <clears throat> prinsipnya kaum muslimin, Islam, prinsipnya al-sunati wal jamaah. Umat manusia dibangkitkan nanti di alam kubur dengan jasad-jasad mereka, fisik-fisik mereka yang di dunia ini. Aman. Ya? Paling mengkilap gitu aja ya. Hmm. Itu fisik. Bukan kita yang ngatur Allah Azza wa Jal yang mentakdirkan, yang menciptakan. Yang paling penting itu adalah iman kita. Takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Bilal bin Rabah. Budak. Bagaimana dia? Budak. itu, Tetapi dia termasuk ahli jannah. Sehingga yang terpenting bukan fisik. Yang terpenting adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di zamannya Rasul ada orang yang namanya Ummu Zufar. Perempuan yang Ummu Zufar. Dikenal orangnya hitam, gemuk. Dia punya penyakit semacam penyakit kerasukan. Nah, dia sering kerasukan sih. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan supaya sembuh. Rasul memberikan tawaran. Saya doakan kepada Allah sembuh atau kamu sabar walakil jannah. Sabar dan dapat surga. Dia mengatakan sabar dapat surga ya Rasulullah. Tapi tolong doakan kepada Allah semoga doakan kepada Allah supaya jangan sampai aku terbuka auratnya ketika kerasa kencing. Hanya itu. akan oleh Rasulullah Wasallam. Di sebelah dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bertanya berkata kepada murid-muridnya, "Kamu kepengen tahu perempuan ahli jannah?" Mau. Itu orangnya. Ummu Sufyan. Ummu Sufyan. Hmm, hitam, gitu, gemuk. Cantik apa enggak? Hah? Senyum semuanya kan. Jangan mengatakan fisik. Fisik mungkin kurang ideal. Tetapi dia termasuk ahlul jannah. Dengan jaminannya Rasulullah SAW. Itu yang paling penting ya. Untuk apa ketampanan? Wampang, guanteng, cuantik gitu ya. Tapi termasuk ahlul nar. Tidak ada gunanya. Abu Lahab. Dikatakan Abu Lahab itu dikatakan kayak Lahab. Menyala-nyala. ini, laki-laki yang tampan, yang begitu rupawan. memakan kayak api yang menyala-nyala. Istrinya namanya Ummu Jamil. Ya. Dikatakan Ummu Jamil li jamaliha. Sangat cantik. Tapi dua-duanya ahlun nar. Iya. Tahu kan? Ya, ahlun nar kan? Ahlun ya, Pak. diskan dalam salam, Tabat yada abi lahabi Ila Ada gunung. Yang penting adalah iman, takwa, amal saleh. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. <clears throat> Apakah Imam Mahdi tinggal di bumi ini? Dari kecil sampai besar. Dan bagaimana ciri-cirinya? Masya Allah. Imam Mahdi belum muncul. Imam Mahdi nanti akan keluar di akhir zaman. Di akhir zaman. Sekarang belum ada. Pengakuan Syiah Rafidah yang menyatakan Imam Mahdi sudah ada, pakai raib semenjak bayi, semenjak kecil, itu termasuk dongengnya mereka, hurufatnya mereka. Maka meyakini sudah ada Imam Mahdi tadi di sebuah gua sirdap di wilayah Samirah Bunyi Sembunyi di sana. Barakallahu fikum. Ini khurafat. Khurafat orang Syiah barakallahu fikum. Dan termasuk bodohnya mereka tiap tahun mengadakan acara ritual di depan gua tadi itu. Disiapkan kendaraannya dengan tombaknya. Nah, katanya ini untuk kendaraannya Imam Mahdi dan tombaknya Imam Mahdi. Mengadakan ritual sambil memanggil-manggil, ya Imam, ukhruj, wahai Imam, keluarlah keluarlah, keluarlah, keluarlah, keluarlah. tak keluar keluar. Tahun depan diulangi lagi seperti itu. Terus tiap tahun seperti itu. Dalam gua ada siapa-siapa ya kan. Mungkin ada jinnya ya. Imam Mahdinya mereka tidak ada. Walanya orang-orang Syiah. Paham misalnya ya? Di Imam Mahdi itu ada di akhir zaman nanti. Dia namanya dan nama ayahnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah dan beliau termasuk garis keturunan Hasan bin Ali dari Fatimah radhiyallahu taala Itu yang benar. Sementara Syiah Rafidhah mengatakan dari Husain. Ada kezab. Dusta ya. Dengan namanya dia Muhammad bin Abdullah ibni Hasan ibni Ali atau ibni Fatimah bin Rasul al Qurashi, al-Arabi, al Qurashi al-Hashimi, Al-Fatimi. Barakallahu fikum. Itu Imam Madinah. Ya. Nanti di akhir zaman barakallahu fikum ah, akan muncul uh, barakallahu fikum. Riwayatnya cukup panjang dibahas oleh para ulama tentang Imam Mahdi dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah tanda-tanda kiamat besar. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan bagus. Bagaimana caranya kita merealisasikan keimanan kita kepada surga dan neraka sebagai suami atau istri dalam rumah tangga? Masya Allah. Kunci surga untuk pasangan pasutri. Yang suami menjadi suami yang baik, suami yang soleh. Menunaikan hak-hak istrinya. Yang istri menjadi istri yang solehah menunaikan hak-hak suaminya. Itulah ketaatan kepada Allah dan Rasul dalam rumah tangga. Membina rumah tangganya di atas rumah tangga yang islami, di atas sunnah Rasulullah SAW, satu sama lain menunaikan kewajiban-kewajibannya. Barakallah itu. Dan bersama-sama beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, belajar ilmu agama, diamalkan eh, sunnah Rasul, bertakwa, dengan seterusnya. Jadi kunci utamanya satu sama lain saling melaksanakan kewajiban. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Nasai dalam bukunya Isyratun Nisa. Disebutkan ada seorang wanita masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Ada sebuah hajat. Lalu Rasul pun menyelesaikan hajatnya dia. Ketika selesai, beliau bertanya, ada Azatu ba'lid, apakah sudah punya suami? Dijawab, na'am. Sudah. Ditanya, bagaimana kondisi kamu atau kaifa anti minhu? Bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu? Kata perempuan tadi, La alu. La aluhu illa ma'ajastu an. Aku tidak pernah kurang. Aku tidak pernah kurang dalam menunaikan haknya dia. Kecuali yang saya nggak mau. Maka Rasul mengatakan, Unguri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruk. Lihat, cermati, perhatikan Bagaimana posisi kamu wahai wanita di depan suami kamu? Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Sehingga yang mentaati suaminya, yang mengkhidmat suaminya, yang melaksanakan hak-hak suaminya dengan baik dan benar, surga bagi dia. Yang bangkang para suaminya, yang nggak mau taat sama suaminya, yang tidak menunaikan hak suaminya, neraka bagi dia. Ya kuncinya para kelasikum untuk rumah tangga satu sama lain melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Barakallahu fikum. Itu kunci surga untuk para pasutri. Semakin romantis, semakin harmonis, semakin bagus, maka semakin terbuka lebar pintu-pintu surga untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. <clears throat> Seorang mukmin laki-laki yang masuk dalam surga akan dipasangkan dengan minimal dua bidadari. Bagaimana dengan yang mukminah yang belum menikah? Jawabannya wallahu alam. Tidak ada nas dalil khusus yang menerangkannya. Yang penting dia termasuk ahlul jannah dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Barakallahu itu yang paling penting ya. Yang ada nasnya laki-laki dapat bidadari. Yang perempuan Allah a'lam. Jadi kan nikmat surga hanya itu. Itu bagian kecil dari nikmat yang ada. Wanita-wanita ahlul jannah juga mendapatkan kenikmatan yang tiada tara yang digambarkan tadi para itu. Wallahu taala alamu bisawad. <clears throat> Ada yang bertanya lagi, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan penghuni neraka. Siapa mereka? Jawabannya, Wallahu a'lam. Karena tidak diberitakan dalam Quran dan Hadis. Yang disebutkan hanya orang-orang tertentu saja. Abu Lahab, istrinya, Abu Talib, dan segala macamnya. Selama tidak ada nasnya, kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengatakan secara umum. Barang siapa yang mati kafir, neraka tempatnya. Hanya begitu ya. Orang-orang kafir, ahli kitab, ahli Yahud, anasara, musyrikin, neraka tempatnya. Hanya begitu. Siapa-siapanya, Allah a'lam Juga ketika Rasul melihat surga, sudah ada penghuni surga Siapa mereka? Wallahu a'lam. Yang kita tahu yang disebutkan dalam nas tadi itu. Bulan surga, bulan dalam surga. Saya yakin demikian. Yang kata lainnya kita hanya mengatakan secara umum. Semua orang-orang mukmin yang bertakwa teman dalam surga. Sehingga semuanya kembali kepada perjuangan kita masing-masing Yang jelas ya Tuhan, yang jelas semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ahlul jannah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Yang termasuk ahlun nar sudah semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Hanya saja kita tidak tahu. Kita enggak tahu siapa yang ahlun nar, siapa yang ahlul jannah. Maka ya khonatinazakumullah masing-masing kita harus berupaya untuk menjalankan asbab. Itu yang paling penting barakallahu fiikum. Sambil berdoa kepada Allah Azza wa semoga dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. Cukup insyaallah ya. Waktunya sudah menjelang maghrib. Maghribnya kurang setengah jam lagi ya. Cukup. Hah? Besok jangan khawatir. Yang belum terjawab simpan untuk besok sore. Nah, kan begitu. Apa cukup hari ini aja? Insya Allah diteruskan besok pagi. Padahal hari masih ada. Subuh masih ada. Pagi masih masih banyak ada. Insyaallah kesempatan besok pagi kita akan mengkaji terkait dengan masalah neraka dari mulai pagi sampai duhur, asal sampai kayak sekarang ini. Pertanyaan yang belum bisa dikumpulkan dan yang lain dikumpulkan kita upayakan dijawab besok sore. Insyaallah ya, besok sore insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukup persiapan untuk maghrib. Antara bilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.